kala mulyakaken Terima kasih atas sanjungannya Bapak Bupati Neng Trisma bingung Napa nggih dari cinta kalian Tresno. Sami mawon nggih Ning tampancene leres Pak Bupati ketemu sama Derisma itu kalau nggak salah insya Allah sudah empat kali Gipeng papat niki Bapak Bupati menunggu Derisma sampai acara selesai Neng ya Alhamdulillah Pak Bupati panggil Derisma ping papat Neng Alhamdulillah karisma pisan Neng tahun tahu pisan kalian aku pasti Neng Alhamdulillah Alhamdulillah sering doa Bapak Bupati kalau mau mencalonkan kembali Sering doa dari semua ikut mendoakan mudah-mudahan Bapak Bupati dapat terpilih kembali dapat meneruskan program-program yang ada, membawa Cilacap menjadi daerah yang aman, tentram dan damai kemah ripah loh jinawi ibadatun thayyibatan warabun kafura Allahumma amin ya rabbal alamin. Ning Pak Bupati menawi mengke kepilih malih mun kesupen kalian karisma. Insyaallah nek khusus kangge Pak Bupati mungkin boten orang-orang. Hey. <laughs> Dumateng pejabat pemerintah, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa telah saya pun ingkang tansah kula mulyaken segenap panitia penyelenggara ingkang tansah kula mulyaken beserta seluruh sponsorship yang saya banggakan hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kanti izin pun Allah Subhanahu wa taala kita sedaya wekdal dalu menika saged angrawuhi acara pengajian umum dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh keluarga besar si, ya. keluarga besar pengurus takmir Masjid Jami Darussalam Karanganyar Adi Pala Cilacap eh kalian kan mencatat lupa penikah Alhamdulillah kita sedaya sakat silaturahim kanti selamat rahayu wilujeng Buatan wonten aral setunggal punapa alhamdulillah alhamdulillah alamin Salawat salam dening Allah mugi kalin ya kalimpahaken dumateng junjungan kita minul yo ya eng jagat saha panutan umat geh menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian garwo, putra, keluarga, sahabat, penderek ugi termasuk kita sedaya umat Islam ingkang rawuh wedal dalu puniku alhamdulillah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang tansah dimuliakan dening Allah luar biasa panjenengan dalu menika khususipun panitia selain kehadiran pengunjung yang sekian banyaknya tapi nggih didukung sepenuhnya oleh Bapak Bupati Cilacap yang walaupun sehari semalam itu jadwalnya padat sekali tapi alhamdulillah walau kondisi kecapean Pak Bupati masih meluangkan waktunya untuk kumpul dengan masyarakatnya alhamdulillah tapi Pak Bupati jeng-jeng jenengan jadwalnya teng Cilacap kesehatan pulau Pak pulau Jinginjing Karisma langsung buka klinik dan pasar Bali. Besok menami Pak Bupati kan jam 8 jadwalnya tetap di Cilacap. Jam setengah 6, jam 6, jam 8, jam 1, jam 7. Meledak nang Cilacap kok. Nek Pak Bupati malah gak entuk sangu ning malah ngetokne duit lho. Nek karisma lu ngadoh ning mulai insyaallah nggawa sangu kena go sangu Nggih donga dinongake mawon Pak Bupati menawi kalau Pak Bupati katanya kan terus noting dari semanggi jauh di mata dekat di hati tapi dalam pengertian cinta kasih sayang sesama saudara seiman seagama uh, seperti ibaratnya seorang ayah kepada anaknya ngono lho maksudnya iki salah tombongan ngaten ya termasuk Pak Bupati kepada masyarakat Cilacap kan ya juga cinta cinta kepada apa cinta pejabat cinta pemimpin kepada rakyat rakyat dong ya, oke Pak Bupati terima kasih hadirannya ya perhatiannya kepada Dirisma Latuli Dirisma memang umurnya udah 20 tahun pun gak ada pacar nopo dereng pacar insya Allah dereng calon suami insya Allah sudah ada sapa mbok nggih rahasiane Gusti Allah Dirisma dening Manartas. Ning dengan segala hormat menawi benjing karisma menikah Pak Bupati kula undang kula aturi kersa rawuh dateng Madiun iki Pak Bupati. Iki sanene sing paling kathah, Pak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau niki sedaya kabaripun tos pundi? Sedaya pawartosipun tos pundi? saya alhamdulillah dalu niki dari semangat ngajak malih sarang-sarang panjenengan monggo dalu niki dari semangat ngajak monggo ngaji sarang-sarang kalian dari semangat purun ge Purun nggih. Paribasan tutur sembur kena kanggo watake iman ben ora luntur. Sembur-sembur ada sing duweni sifat kufur larane enggal waras Allahumma amin bayem-bayem disirami kena kanggo ngayem-ayem obate ati bengi niki dari semangat ngajak panjenengan monggo sami ngaji golek obate ati sebab kahanan donya saat ini wis soraman, kahanan zaman saat ini wis soraman numpak kendaraan ya raman, numpak kapal ya kelelep numpak motor mabur ya bledos Ah, gini apa buatan? Numpak super yo anjlok. Piye? Kalau yang belum tua, oh ada cetiknya salon yo anjlok, numpak mobil kecelakaan, gini apa buatan? Sing ngomai nang gunung yo ngono, tanahnya longsor gunungnya beledos. Boleh nek, orang kata kaget tau? Kok tak iri nih belum ini? Soale gunung bledos iki yang yo ngunine yo ngono kuwi, bledos barang ngunine yo ngono kuwi. Lah kok tuh gunung bledos iki ora pasti yo ora eneng. Sini jarakan mau maune aman roro ana banjir. Gini napa mboten? Terus men nenggone coy banjir lumpur ya ya ini randang mampet-mampet. Kurban nih malah saya tambah alhamdulillah karisma untungnya omai tengah diun Wek endi? Wong untunge mriki jenengan manggone ning Cilacap nggih. Ora kena lumpur lapindo. Nek ati-ati lho karo tsunami. Jenengan cedeke karo laut ta? Aku adoh karo laut. Aku adoh karo gunung. Nek jenenge Gusti Allah iki nek ngrusakne bencana ya sak wanci wa wanci kun yo fayakun kene apa boten? iya srewene daratan banjir ngene aja lumpur lapindo ya ana yene randang mampet-mampet. Iki korbane lumpur lapindo teko kene. Iki masamu korban lumpur lapindo lho piye to iki ya Allah Gusti uripe saraya kaya ngene iki awake bener. Ngono iki korban lumpur lapindo. Tasep, tasep. Ya, ya. Oh, Omah kari siji-sijine kaya ngene ya. Arep ngungsi ning ngene iki layak kaya aja. Walah ya. Nasyid. Sita kula niki krama sengsara. Krama niku nabi sengsara ki ya sara. Delalah kula niki nabi entuk seminggu omah kula kelelep lati ya. Bojo kula ora mlayu kula nang. Omah lagi bangun delalah kelelep lati nduk, klambi sandangan bodol teng lah tutup api Lu lagi Sebab iki ngono kabeh Mergo kelelep lumpur lapindo. Ngono saiki kahanane wis ora aman, panganan mengandung formalin. Remen mengandung formalin, dolanan yang mengandung racun. Nggih napa Repot, repot susah jaman sak niki. Jamane, jamane kaya ngene. Ana kene kok padha wae. Padha susah bingung ngatine. kena musibah entek banggane nggih napa mboten pramila kanthi ibu pengajian wedal dalu niki monggo sami donga nyuwun marang Allah Subhanahu wa taala muga-muga sing kena musibah dipun kuwataken iman lan sabare amin ngono lho nah cuma bareng-bareng amin mlungu ngono wae Amin, ngoten lho nggih. Baleni. Muga-muga sing kena musibah dipun teguhaken iman lan sabare. Amin. Sing ora kena musibah, tak mugo-mugo. muga ditingkatake ngaji, ngamal lan ibadah. Amin. Sing ora tau salat, tak dongane wis pokoke ditenono iki. Serah tau sholat tak tunggalin mugo muka dam ditindak ake sholate Amin Sing gawe ne nomer. Main judi Yo di rumah ne kupeng aja dikatai Sing gawe ne udu nomor Main judi ne ratau menang Ratau itu kalah eh. Tak duo mah ne Mugo mugo Dan Mantap ndang mari perbuatane menang. Seneng kowe no. Ndang mari perbuatane sing senengane maling. Ning gawene kecekel karo polisi ae. Tak duwengane muga-muga. Ora Ya Allah, dewe-dewe sira ya. Ah, Eh termasuk korupsi kan gawene maling lho, kowe ngono. Lala aja, ya, sewenang ta, Pak. ndang mari penggaweane lae maling ngono lho maksude iki hmm. sing lara nemen randang mati-mati tak jongane eh? iki jane wong mati kok seneng to le muga-muga enggak ilang penyakite waras larane amin nah ngono lho mati sing duwe utang utangnya akeh pirang-pirang randang iso nyaur kadung ane muga-muga ndang iso golek tambahan utange eh karo ndang iso nyaur utange kuwi pawakan duta kabeh nang ini nek pawakan duta utange kakak Iwannya tak Bupati itu? sak Sing ora tau ngamal, sedekah jariah kanggo apa wae. Ayo dongane bareng-bareng. Titah ngono. Muga-muga pokoke dan dibuka dompete. Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebab Donya rusak kahanane iku mergo isih akeh menungso sing nampa nikmat sing padha ora gelem syukure, ning malah gedhe kufure. Nggih apa Makane monggo nganti ngaji niki monggo sami golek obate ah, ati. Hei, durung tentang pejabatnya yang senangannya korupsi korupsi dan lain sebagainya kekuasaan sekarang disalahgunakan repot akhirnya sekarang itu Indonesia bukan untuk kepentingan bersama tapi untuk kepentingan pribadi yang penting saya kaya nggak peduli duit riba yang dapat menjerumuskan ke neraka betul apa tidak betul apa tidak tapi mudah-mudahan Cilacap di bawah pimpinannya Bapak Purbo, Cilacap insya Allah semuanya makmur rakyatnya. Oh. Eh, Purbo, malah taruh situ Tenang ayo rasawan mantu nih. Pak, sesekali ini, anu Pak Bupati ki loh aku pengen mirsani Pak Bupati iki nyapo ngono. Ono lampu ning kuwi mboten Pak Bupati. Oke Pak Bupati. Pak Bupati niku insyaallah piantune niku ikhlas, kalem, kak duwe nesu, ra duwe loraten. Wong ngene ku lumah kata ngamale. Ya tentu terus eh kae sarku weli terus masya Allah. Sekarang itu donya rusak saya sini mereka langsung serangka sana de dewe. Zaman saniki goro-goro duweni sifat serakai menungso adanya ilegal logging penggundulan hutan akhirnya menyebabkan banjir bandang tanah longsor gempa bumi dan lain sebagainya ini mergo pola tingkahnya menungsane de dhewe nggih napa mboten jaman saniki menungso niku senengane nuruti nafsu nafsu sing serakah makane duweni sifat sifar fal gejual bu sepatu bu serandal bu plastik bu terpah bu guling bu bantal pokoknya rakonangan kalau ya diuntal mulai ya nyengkal so nek mati kia kiyan nang akhirat so karo malaikat nganti mentah sirai menyonyo nganti sak bal bal al al a alhamdulillah naudu bila Masya Allah. Jaman saniki yang ngono kemerdekaan 62 tahun malah disalahartikan kemerdekaan disalah artikan kebebasan jadi kebablasan modelnya cah nanon saiki modelnya ramdulillah kabeh zaman ini ku tondo akhir zaman niku pun katrah lanang macak wadon wadon macak lanang nggih apa mboten sing lanang senengane tindian so seneng air rambutnya dipotong cendhek koyo model cah lanang senengane di klambi ngapret baru lungguh krok gurih melotrok ngono ki jere funky lho gaul lo jarene kentok kau, iki. Jarene gaul men. sama <laughs> zaman kalau yang ngono kuwi pemain perawan perawan-perawane yang ngono, gaya kelambi senengane pakaiannya terbuka, padahal dhisik serapat gaya baju kurung, tertutup rapat, rapi berjilbab, saiki alasane sumuk, kemajuan zaman tren mudah terbang, rufanki men, gaul mek kau watoi? gerokmu ini wah bar ngono gak kelambi sekilda sekitar wilayah dada wih cang nom-nome mlongo ngiler ngantean jarne apa vitamin men model perawan saiki modele kok ngene iki Soalnya ini modelnya. Dhisik iki iki kitene blokon lali glendang. Apange apange apange apange. Biji Pak Bupati menawi kepilih dados bupati malah ampun kidaran kali wong wedok ngeten iki lho Pak Bupati. Iku lho Pak Bupati. Perawan-perawan saiki kaya ngene iki modele wah cekelane HP. Bendino SMS sae. karo yayang wiro bendina lemes sudah apa bulan saya Jangan lupa mimpikan doku I love Waduh, ra gelem moro ra gelem silaturahmi padahal omahe cedhak pak gelem moro semeses selamat hari raya fitri ya minal aidin bapak izin mohon maaf lahir dan batin Mudah perawan saya ini kayak gini lagi. Eh, kemana mudah perawan gini lagi? Kelambi neng kelambi Misalnya rane rok mini, senarai mungkin di dalan. Nenek tangan nang liwat mas, sedekah. di sini kaya ngono kuwi manusia itu sekarang sudah terlena. Zaman saniki niku menungso niku wis kathah sing disesatne karo setan ning menungsane ora krasa. Kamangka Allah wis dawuhaken bismillahirrahmanirrahim. ولقد adalla minkum jibilan كثيرا Afalam takunu taqilun Sesungguhnya sebagian besar manusia sudah disesatkan oleh setan. Apa kamu tidak memikirkan? Eh dewe ki dielene karo Gusti Allah, apa kamu tidak memikirkan? Eh dewe ki wis disesatake karo setan ning menungsane padha ora krasa. Contone ibu-ibu. Sing gampang, wis perawan prawane werang. Iki kadang disesatake karo setan yang ora krasa. Budha ning ngone pengajian ngeten niki, maune wis wis janjian karo kancane. Yuk, situ adalah pengajian ora? Tidak. Baru situ ora yuk? Tidak, kok tintenan ya ning ngone pertigaan karo ning ngone perapatan aku sing ngedusi anakku. Mentane ning ngone perapatan dhek dhewe aja lho tanggane teko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dia kabare dia, alhamdulillah sih berapa ngajar dari bareng ta iya kok sing ngaji sapa kan sing ngaji ku ngene critane Mbak Karisma komedian kok tak bupati yo rawuh kok jare marep andom duit eh, Kelan. buta. Malah ngono ta. Iku ning kene iki kan dhewe pengajian ning di Adipala. Malah kan iki ya kerep pengajian ya alhamdulillah. Sampe yo nek pengajian nambah ilmu. Heeh. Yo terakhir dhewe kepethuk nek kapan yo ndek ben kan Pak Sawe dhewe nyumbang oleh Pak Paiman. Pas acara apa tuh yo mantenan. Malah ki yo ya rono to. tak aku iso apa sore? Ngaku aku sore. Uh berarti ini kerasa nih rawane no. Ini kerasa nih soto nih Iya foto bagian ki lah muasin wasin lah nanti iwaknya nyeri cilik-cilik hmm. tipis-tipis ya lintang ketok ngono iki jane Pak Kai banget lah lah lah no anu, bila pita kita jadi pira to belah yo iya, kita mung sugih lho kita masa ngono masa iso Pokoke dene apa bila belah yo iya, kuwi buntute dua Akhirnya dipresen ning karo setan ning ora krasa. Lah antar iku krasa napa mboten? buatan ya lho aku jadi Oh, apa meneh karo sore-sore ning ngene telundakan omah ning ngarepan omah karo petan-petan baut ngono iki ora petan-petan tumotrok ning metani alane liyan barang ya iya yo ngerti ora Bupati ki ngono jarene arep tamu nyawang kene ngerti ora to yo bupati nek dhewe ki jeneng apik yo apik yo jenenge pembangunan ya ah. ki yo meningkat. Ki jarene gua anggaran ki 100 juta lho yu nggo per desa. malah keprung ki jarene pundak 200 juta. Alhamdulillah ya alhamdulillah ya muga-muga kuwi ngomongi ora kok basa-basi nanti arep nyalon ketok ya yu. kali celaka teh kaulah bukan-bukan pak Alhamdulillah Pramila monggo kita sedaya niki bentengi diri karya mata pamarek Allah Subhanahu wa taala. Kondisi zaman iku sarikmu wis ora karu-karuan. Zamane zaman wis akhir akeh wong ketoke waras ning jebule wakentir. Samare jaman wecik dan akeh menungso wis padha senang ngumbar wirang. Lanang lama dan bebas pergaulan weruh-weruh melenting telung wulan alhamdulillah. Sopo nama kok ngono kuwi? Kowe kuwi garane ya? Arek perawan kata nganggur ini goro-goro nanya sodakoan yo ngono kuwi. Ndak, Mbak, Mas e pacaran kok yo ngati-ngati. Glayet ana yo ya ngono ora rabi-rabi lek kudar nyosor. Mbok yo ya aja koyo ngono, mbok yo ya dijaga gitu lah. Ora kok pacaran kuwi, Dek. Cuma Nek eh, aku kuat rabi yo. Eh, sak nikmat-nikmate wong urip tang alam donya nikmate nalika dadi manten anyar. Mikmi jari ini. Jari ini kuwi. Cak seneng-senenge wong urip tang alam donya senenge nalika dadi manten anyar niku jarine. ini siapa no? darah aku makanya mumpung aku sing mundur ganti ya, iya, aku. Pak Bupati panjenengan nalika mantan nanya nggih mat tenan ta Pak. Nggih. Iye kuwi. Remen Pak Bupati nggih. Ya, makanya tanam nom itu surat-surat ngempet radio. wong iki ganjaran sing paling gedhe ganjaran wong sing wis nikah. Nang kuwi wong iki wis nikah iki ganjarane wis kuwata apa-apa dadi ibadah. Istu niku kowe ngelik bojomu srak ngene iki sing ibadah. Lagi demek srak ibadah. Kuwi Pak Bupati bendino kali bupati kali ibu bupati sing ibadah. Terus ganjaran sing dilumpukne piro sing iso ngitung saking akeh Tapi Pak Bupati, oleh Ibu Bupati lenggah plek, no Pak Bupati gimana sayang? Oh, ini menjakan loh. Catat rat. Pemenang maksud. Nah, seruknya maksudnya gini loh. Pak Bupati ini dengan mengenai Ibu Bupati. Suat, ah, ibadah. Dibuka 40 kebaikan, ditutup 40 keburukan. Oh, ganjaran ini serat pisan. Oh, munggah serat, serat, serat, serat, serat, serat, ini jeneng akeh Mumpung pipis enak ngene iki ganjarane dibuka 80 kebaikan ditutup 80 keburukan. Pisan. Urung pindho iki wo temen iki wo ngotot iku sengok sengok sengok wae kuro karo usruk-usruk wae sengok sengok usruk iki lho iki ini iki pikirane karo usruk iki iki wong iki kok karo ngambung ngono bae nek simak simak kusuk kusuk simak simak kusuk iki malaikat dimulai nyatet makane nikah nggih cah nom kuwi nek ra kuat ngempet nikah juga ayam peteng-petengan lu saiki pengalaman ini wakil lho kalau bujang pengajian ngoten iku nggih nangis nomor lain pengajian karo nyambi ngajar kemluwindi kemluwati gelandengan wih ya ya oh, dunia ini lebih dia oleh lah mau tak mau tak kongkak kelas suwi tapi nak nguak eh, nguak eh, kayak arah orang oleh gucul ini ini aku gelandengan bareng toko pengajian gelenggon sing petang-petangan Wis kaya ngono kuwi. Ora awe nang padangan ngono. Bila dua anak manusia Taidrone, Yang berlain-lain jenisnya Bersepi-sepi Cuma berdua ha Aku dengan barang toko pengajian Gulenggon sing petang-petangan Wis yang udah kuwi? Ora ora padangan Bila dua anak manusia Taironet, taironet Yang berlain-lain jenisnya Bersepi-sepi Cuma berdua ha, Berbahaya Karena nanti yang kan terasa Taironet, taironet Badan dingin jantung berdebar Terputus nafas di dada ha waspadalah itu semuanya nafsu birahi merangsang ke dalam jiwa setengah mati Dari itu ada harus berhati-hati kecuali kalau sudah suami istri maka nih rabi ntar Ismail pengen dan cepat nyusul loh nyusul lagi. <laughs> cek suwi mergo lagi rong puluh kuliah rong tutup cek cilik hari Pak Bupati takut umurnya berapa 20 udah punya pacar belum baru satu pak akhirnya tanya bukan pak kerjasama bu nanti nanti jangan sampai tertipu dengan kondisi zaman sekarang ini semuanya bebas tanpa ada batasan modern ya modern tapi jangan sampai disalahguna gunakan sekarang itu masya Allah boyo ya ingat ke perjuangan para pahlawan-pahlawan kita yang telah merebut kemerdekaan dari tangan penjajah mereka berjuang sekuat tenaga memeras keringat banting tulang demi merebut kemerdekaan dari tangan penjajah nyawa totohane. Lah kita bangsa Indonesia, generasi penerus bangsa kita tinggal meneruskan kemerdekaan saja. Marilah kita isi dengan hal-hal yang positif. Nasib bangsa Indonesia terletak kepada para generasi-generasinya. Tapi nek generasi ini rusak, bobrok morale, ya mau jadi apa negara ini? Termasuk kondisi zaman sekarang itu generasi mudanya memprihatinkan. Ironis sekali nih mirsani dengan oleh televisi-televisi banyak generasi muda kita yang mati dengan sia-sia. Kenapa napa Kenapa Nggih Akeh wong tua nangis goro goro delok kelakuane anak. Anak kelakuane ora karu-karuan zaman sekarang generasi banyak sekali sing kecanduan obat-obatan terlarang. Ganja, heroin, merfine, sabu-sabu, pil koplo, pil kocro, pil gede, kejak-kejak, ajep, ajep, ajep, ajep, eh, lali sakabiane. Mendem judi, kartu domino, toge, nomor dadu wis ki arak brandy terus arak Jawa wah macem-macem ra karu-karuan ra ngelingi karo sing jenenge do dosa Orang zaman sekarang itu banyak sekali orang yang cinta akan kehidupan tapi lupa dengan yang namanya kematian. Seneng urip nalika nang alam donya, tapi tidak ingat dengan yang namanya kematian. Ngelingono mati kuwi ngono asline wis ngincer awake dhewe. Ae dhewe iki wis diincer karo malaikat arep dicek kok nyawane ngati-ngati le eh dhewe iki berarti koyo dene listrik iki listrik iki karo PLN Oh, PLN medok salurannya, lah iki perane yo lampu listrik wabe mati macet ngono. Lah eh, dhewe iki berarti yo lampu kuwi. Gusti Allah PLN -e. Iya, lah Gusti Allah ki nek ngersane wis dipedhot nyawane awake dhewe, eh kae. Taijo. Adipolo. Mati saiki wedhek saluran saluran nyawane clek mak ae mati lampu ya, ngono karo belen dipedhot mak clek yo mak mati mati kuwi ngono tekane sak wayah wa wayah makane awake dhewe kuwi ngono mumpung isih urip golek apa kaleng urip sing besok bakal digawa kanggo sanggune mak mati pati tekane sak wayah wa wayah Kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik. Jauhilah yang namanya perbuatan kemungkaran dan juga kemaksiatan. Kasihan para pahlawan-pahlawan kita, mereka berjuang tanpa tanda jasa. Mereka tidak mengharapkan apa-apa. Tidak mengharapkan harta benda, tidak mengharapkan rumah mewah, tidak mengharapkan piagam, tidak mengharapkan sanjungan. Tapi yang mereka butuhkan, mereka ingin melihat Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Allahumma. Amin bukan tanda jasa atau istana dan harta, tapi yang didambakan negeri yang sentosa. Kini tinggal tugas kita, wahai generasi muda, capai adil makmur bangsa jaya. Kita isi dengan hal-hal yang positif. Jauhi kemungkaran dan juga kemaksia, kemaksiatan. Dan semuanya saja kekuasaan jabatan janganlah disalahgunakan. Ingat, Indonesia bukanlah milik pribadi. Indonesia bukanlah milik golongan. Tapi Indonesia adalah milik kita bersama. Bersama Esas Indonesia. Dan juga bersama Nanda Karfuan Yoga Novansya Abrori. bersama bersama Asas Indonesia dan juga bersama Ananda Karfuan Yoga Novansyah Abrori. sekeliling Ini adalah adik saya yang nomor dua, kelas dua Madrasah Sanawiyah. Karfuan Yoga Novansyah Abrori. Elsa, biarpun baru pertama kali ketemu, insya Allah mudah-mudahan kita sering ketemu di lain kesempatan, oke? Okay? Hadirin al hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Inilah negara Indonesia zaman sekarang. Karena yang namanya korupsi semakin menjadi-jadi, makanya Indonesia tidak akan pernah tercapai negara yang adil dan juga makmur. Indonesia bukan milik pribadi, Indonesia bukanlah milik perorangan ataupun golongan, tetapi Indonesia adalah milik kita bersama. Termasuk Cilacap adalah milik masyarakat Cilacap seluruhnya. Bapak Bupati yakin tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa ada kerjasama yang baik dengan masyarakatnya. Makanya harus ada persatuan dan kesatuan yang kokoh, yang utuh antara rakyat dan juga pejabatnya. Allahumma Amin ya robbal alamin. Ngelingono sanikimu tragedi musibah terjadi sak wanci-wanci. Makanya monggo taala donya ngati-ngati, monggo sapi introspeksi mawas diri mula serohang rasa dan dari diri pribadi tan elek marang ilahi Rabbi Allahumma. Amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ini Trisma ada satu VCD. Ini adalah VCD Trisma yang terbaru dengan judul Nada dan Dakwah Goro-Goro Bencana di Bumi Pertiwi. Ini adalah lekso di Batu Malang. Ini juga bersama Karisma Musika Grup Madiun pimpinan Ayahanda saya sendiri Bapak Haji Abrori. Kalau bapak-bapak ibu-ibu membutuhkannya, nanti bisa menghubungi di mobilnya Trisma Panther Toreng warna hitam letter AE di sebelah kanan panggung. Di mobil ada yang melayani harganya Rp115.000 setelah acara doa atau setelah acara selesai. Ini tidak tersedia di toko manapun Anda bisa mendapatkannya kalau ketemu dengan Derisma. Jadi nanti setelah acara doa atau setelah acara selesai, kalau membutuhkan nanti bisa langsung menghubungi tim mobilnya Derisma. Begitu juga ada titipan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu kalau pengen membeli rokok jarum 76 sudah disediakan di stand di pojok. Nanti bisa menghubungi di sana sudah ada yang melayani. Malam hari ini Alhamdulillah pengajian luar biasa walaupun mungkin katanya baru belajaran tapi sukses dilaksanakan. Ini juga berkat dukungan para donatur-donatur tetap di meniko Mas Miswanto, Mas Rianto, Mas Sulam Sutiono, Mas suprianto yang bekerja sebagai TKI di Korea. Mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan, kesuksesan, ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. Dan juga didukung oleh uh, sponsorship baik sound system, Supri Production, Jarum 76 dan juga dekor yang menyediakan apa tadi Pak namanya dari lupa. Pokoknya ya itulah mudah-mudahan tetap jaya selama-lamanya. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, dalu niki pun mengerti Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah satu peristiwa peristiwa nggih Mas Miswanto, Mas Rianto, Mas Sulam Sutiono, Mas Suprianto yang bekerja sebagai TKI di Korea. Mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan, kesuksesan, ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin dan juga didukung oleh uh, sponsorship baik sound system, Supri Production, Jarum 76 dan juga dekor yang menyediakan apa tadi Pak namanya dari lupa. Pokoknya ya itulah mudah-mudahan tetap jaya selama-lamanya. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, dalu niki pun mengerti Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah satu peristiwa peristiwa umat Islam berkewajiban menjalankan sholat lima waktu sehari semalam. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi melampaui perjalanan yang sangat panjang mulai dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis Palestina dilanjutkan naik ke langit Sabtu hingga ke Sidratul Muntah hingga ke Mustawa yang hanya dilakukan dalam waktu satu malam saja sungguh hebat luar biasa niku sedaya kuasane Gusti Allah terasa menikah Isra Mi'raj apa hikmah Isra Mi'raj Hikmahipun Isra Mi'raj Kanjeng Nabi mapun dawuh saking Allah Subhanahu wa taala wong Islam kowe lakoni salat limang wektu sedina sewengi. Limang wektu ki maune 50 wektu. Maune 50 wektu. Ning mergo Kanjeng Nabi rumangsa kapotan Kanjeng Nabi nyuwun keringanan dikurangi 5 kurang terima kurangi 5 kurang terima kari 5 Kanjeng Nabi wis ora oleh nyuwun keringanan malih. makanya sapa wong yang ngaku agama nih Islam wajib nglakoni Islam. Sapa wong yang ngaku agama nih Islam dua nih kewajiban nglakoni Islam. I S L A M. Isa, I Isa, S subuh, L luhur, A asar, M maghrib. Islam. I ingin, S selamat, L laksanakan, A ajaran, M Muhammad ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad Napa ajaran Kanjeng Nabi Muhammad ayu wong Islam padha sregep pon tindakake so, salat Ibu Ibu salat niku abot napa mboten Abot napa mboten Mboten Oke okay. Pak apa buat pikul? Kuwi lho sing nyauri mau lah aku takut sholatin buat pikul toh. Salat iku dipikul apa mboten? Lah iya teh ngomong apa? Salat ki mbok apa? Nyata nyatane ora dipikul tapi salat niku nek diomong enteng ngaku nih agama Islam tapi gak tau sholat geng enteng nggih apa mboten? Lah iya kamu dini wong Islam niku ngaten wajib yang lakoni so, salat sebagai wujud mensyukuri nikmati pun Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu jadikan suatu kewajiban bagi kita, bukan diwajibkan. Apa kok bedanya kewajiban karo diwajibkan? Naisah iso sholat niku kewajiban kanggo awa dhewe, nek aja diwajibkan diwajibkan karena kewajiban itu beda mek kewajiban itu lain dari diri kita sendiri awal dewa ngelakoni yo ya ikhlas lahir lan ba batin karena kita mengharapkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala tapi nek sholat kok diwajibkan terkadang itu karena terpaksa maupun dipaksa makanya nek iso sholat kuwi ngono kalau bisa jadikan kewajiban bagi kita bukan diwajib diwajibkan neng kewajiban wong Indonesia kebanyakan umat Islam bukan di Indonesia saja tapi di seluruh dunia umat Islam di seluruh dunia sekarang itu sudah tergila-gila dengan yang namanya ganjaran bukan kewajiban wong Indonesia ki sekitaran kedaran karo jenenge ganjaran ning butuh kewajiban contoh kata nalika uh, bulan suci Ramadan Sholat tarawih masjid ki iya, blek. Mergone kabeh buru ganjaran yang berlipat ganda. Nggih napa mboten? Jane niku bener. Nek bar sholat napa tarawih Ramadan entek kudune sholat diterus ah, diterusake ning ora. Kok zaman ini kok kerajinan ganjaran tok ning orang kewajiban nyatane Ramadan entek, jamaah yo ya hilang, nggih napa mboten? Enake ngono Makanya sholat itu jadikan kewajiban bagi kita. Wah Gusti Allah niku Bu, perintah ke sholat e perintah tapi itu merupakan media pendidikan yang luar biasa bagi kita. Sholat itu media pendidikan. Awe dewi nek cara mikir nalika sholat Allahu Akbar nari nalika takbiratul ihram Allahu Akbar niki tangane diangkat niki awake dhewe wujud pasrah ning gone Gusti Allah awake cewek niki pasrah ning gone Gusti Allah awake cewek nang ngarsane Gusti Allah wis ora ning ngapa-ngapane makane awake dhewe kudune pasrah ning gone Gusti Allah Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya milik Allah Tuhan sekalian alam Banyak Allah Kurang aji Allah Ini loh pasrah awet dewi diangkat tangan wujud pas sampai kone gusti Allah ya Allah kula tengah sari penjenengan buat ini kenapa napa nih kula mikir lo tengah sari penjenengan cili banget di pari penjenengan buat ini kenapa ya Allah kula pasrah datang penjenengan makanya tangannya diangkat wujud awet dewi kok karo gusti Allah jenengan umpamanya nek pejahat eh, nek penjahat itu dong pisau ngaruh polisi lah ya mesti angkat tangan gini apa buatnya? Kau mesti angkat tangan tangannya mesti diangkat Orang yang penjahat ditodong pisau karo polisi. Angkat tangan meluk malah kerek. Orang yang apa-apa dibedhe langsung karo polisi. Orang mungkin. Mesti tangannya dia kan wujud pasrah ini Gusti Allah. Allah Akbar tangannya sedekap. Sedekap ini lele marang awake dhewe he kabeh mesti bakal mati. Wong mati ki tangane disedekap, disedekapne. ini wong mati tangane digablangni. Tangane disedekapne bar sedekah tangane terus ruko awake dhewe ruko awake dhewe wujud pasrah ning gone Gusti Allah ya Allah kula badhe jenengan apa-apa ning kula manut jenengan sampluk kula nggih manut jenengan apa-apa ya Allah kula manut makane ruko bar kok terus sujud Ini ngerti artinya sujud sujud niku artine awake dewi ngincang kuburan dhewe kalau sujud kayak rak nabung lemah gini apa mboten kayak asli nih awai dhewe nginceng kuburan eh kowe menungso besok bakal dipendem Neng jero kuburan kae kowe dipendem neng jero lemah kalau ngeli ngono besok mati dipendem neng jero lemah kae makanya dhewe nginceng terus lungguh ora percaya sujud sekepindho mak telak oh iya ya oh iya ya Hai rak yo kuburan sing mati akeh sing ngenteni rak yo akeh iya ya. Yo mayit kok akeh men berarti aku besok dipendem ning kono ning jero le. Lemah. Makane nalika sujud air dhewe karo Gusti Allah kon nginteng kon eling-eling. Bapak ibu orang duduk, jenengan hari kau lugu istirahat, niko asli naik dewi ki timpo, niko wujud naik dewi ki lemah, pasrah, wedi nengoni gusi Allah, kita tidak berdaya, tidak mampu apa-apa, di akhir arep melayu ning ora iso mergo gejegan karo sikil teng kiwa jenengan nalika lenggah karep melayu ora iso mergo gejegan karo sikil ki lho sikil tengen jika karo sikil kiwa ora iso nang ndi Gustawi nek ngersakne apa wae mesti bakal da dadi manusia tidak akan mampu berbuat apa-apa termasuk kau tahiyat asyhadu an la ilaha illallah yang dilihat maju ini ada dua arti arti yang pertama memang la ilaha illallah Tuhan yang patut kita sembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah Tuhan yang patut disembah di mung jikusti Gusti hati ning ati sing kepindhoe dhewe ngelingi dielingi hmm. hmm. Mungkin besok manusia bakal dipendam dan jeruk kuburan dan jeruk lemak kalau hmm. dipikir nih eh bu dipikir dipikir hmm. Aku ingin orang duduk, jenengan hari kau lugu istirahat, niko asli dari dewi ki tipu, niko mujo dari dewi lemah, pasrah, wedi niko negosi Allah, kita tidak berdaya, tidak mampu apa-apa, wedi akhirnya harap melayu, neng merayu sampai kau kecil gak karo oh, sikil tengkimo. Jenengan hari kau lenggah. karep melayu ora iso mergo kejega karo sikil ki lho sikil tengen juga karo sikil kiri. ora iso lagi ndi Gusti Allah ngerusak nih apa wae masih bakal ada jadi manusia tidak akan mampu berbuat apa apa termasuk nalika tahiyat asyhadu an la ilaha illallah yang duit maju ini ada dua arti arti yang pertama memang la ilaha illallah Tuhan yang patut kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tuhan sing patut disembah ki mung siji Gusti Allah. Ning ati sekepin doae dhewe ngelinge dielinge kelo. Hmm. Hmm. besok manusia bakal dipendam dan jero kuburan dan jero lemah kalau hmm. Ditutup nih Eh Uh, dipikir, dipikir Hmm. Apa tuh man tahiyat la ilaha illallah جبتها على الجبور ولا أنا لا أنا أنا مكان أشهد أن لا إله إلا الله وجبت على pasti merah Elo, main besok pa kayo tipang dami dito mata. Elo. Hmm. hmm. Weh, lah biasanya tahiyat ya may sinantan, may nga gitu. Syabana ilah ilo Enten buatan pergi Kata Ini potong ini Ini kaya ini Ini kaya kaya tak gesek Kaya ngurek-ngurek lemah Ini yang ngomong yang besok bakal ngerang menjilo lemah lo dituduh dicurak kayak kado dari cici lo ngeli ngono kayak besok menungso bahkan yang ngerong nanti lo tuh makan itu ini kita nama kau yang Mboten boleh ditinggalake. Ngeblak ditohi, lain madon dilereni. Korupsi mbok yo mari, ngelingo nek wis desa bakal mati. Kalau dipendem ngerang ning jero makanya dipikir otak ini dipak ya Bang. Alah. Menderola, makanya nalika sholat itu media pendidikan bagi kita. nari tahiyat terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi mengong anak, mengungi apa, mengonangan, mengungi Kita mendoakan semuanya hati-hati Semoga kita dalam keselamatan Gua-gua, itu ini selamat kabeh nah, Makanya so sholat termasuk kaya kentongan arane kentongan karo beduk kaya karo sak liyane lambange ulama lan umarok kentongan karo beduk niku asline nggih lambange wong salat salat berjamaah wongi besok ngakone agama Islam belum salat tapi omahe cedak mecek gak gelem salat berjamaah ki bakale besok di apa di tutuki sambate suarane kentongan eh, suara kentongan suarane tung tong tong tong tong tong ngono kae tegese wong rek gelem salat tapi gak gelem jamaah padahal wis dikentongi karo dibuwedhuki nek gak gelem ora besok dibakal ditautuki tau piyo tau piyo tau piyo bedong yo nak ding ding ding salah gelem salat jamaah ketok warung jeblek gending gending gending gending gending Tau piyo tau piyo tau piyo ora gelem jamaah ketok gending gending gending gending gending atau piyo atau piyo gending gending gending gending Siapa yang mau membangun sebuah masjid niat ikhlas karena Allah Ta'ala maka Allah akan membuahkan rumah di surga itu secara e, memang benar secara teorisasi benar tapi jangan masalah ini realisasi ini yang keliru yang keliru itu pancene benar. siapa lagi gelem sodako jariah siapa yang ngigilin bangun masjid gue dalam nampak itu gue ibadah niat ibadah karena gue jawab Allah bakal gawe nek omah ning suatu itu, makanya benar. Tapi terkadang realisasinya zaman sekarang yang keliru. Sing keliru butuhe wong bangun masjid, bangun musola, orang peduli biaya rente piro, tapi nek kon ngiseni ini Niku sing keliru. Sodako amat jariah gelem nyumbang masjid gelem piro baik, duitnya nyah, nyah, nyah, hmm, aku nyumbang nyah satu juta, 2 juta, satu juta, hmm, nyah. Kalau bangunan masjid segede sempegar-megar sing apik tapi nek kondisi gak gelem. kuwi ngono besok bener karo Gusti Allah kowe digawene omah nang swarga ning awakmu ora iso mleboni. Mergo kuncine ora mbok golek. Kuncine apa ya salat kuwi ngono Kudu nenek bangun masjid, kudu nenek ya disemarakan dengan berjamaah. Ibarat nenek jenengan gawe omah, omah kuwi kono bangunan tapi yo isen nono, nggo nono, yo turono Lah jenenge nang alam donya gelem sedekah jariyah nyumbang ke masjid musala Tapi nek kon ngiseni kon salat megah niku percuma. Sebab iki padha karo jenengan duwe napa niku omah ning ngene suwan. Kok ning jenengan ora iso nglebo mleboni mergo jenengan kuncine gak duwe. Lah nek kuncine ora duwe piye jenengan iso mlebu? Ora iso. Ora iso. Kunci. Kuncinya apa? Ya sholat kuwi ngono mau. Kuncine sholat ya sholat kuwi ngono ma. Mau as-sholatu imaduddin as-sholatu miftahu kulli khair. Sholat adalah tiang agama dan sebagai kunci segala kebaikan pun dilampai, masjidnya ya dibekne, ya dibangun, tapi marilah kita semarakkan, ya diiseni, digoni kanggo sholat berjamaah. Ojo nalika sasi nih setiap hari marilah kita semarakan masjid dan juga musola dengan membudayakan jamaah. Wapomannya subuh jamaahe nalika subuh ditingkatake ini saniki mu sayang kok kudune cah nom-nome rak sing ngomandoni salat nggih napa mboten tapi saya mu sesepah suka malah sugiya kemarin subuh-subuh ini cah nom-nome malah menak le kemul Lah tapi yo piye wong Indonesia ki mengandani wae salate harus turune sik dawa turune kok. Iya ta? Kan nalika azan subuh as-salatu khairum minan naum wong Arab gak ngerti. Mekah Madinah gak ngerti. As-salatu khairum minan naum. Turune ndek. Sing salate sing dhuwur. Nek Indonesia kene salate ndek turune dhuwur. Pakar Indonesia iki akan turun wongger-wongger salate katek lari. As-salatu khairum minan naum celang beri nyuruh-nyuruh makanya jamaah ini rada teka-teka lah turu kok turu sing ngaji itu apa sing ya Allah jamaah marilah kita budayakan jamaah itu mengajarkan kepada kita akan kebersamaan nalika sholat jamaah makin tapi cici nari nalika imam mucap walau dolin sampai serentak jawab amin. Disitulah kebersamaan terjalin. Bersolat jamaah saling mendoakan, saling bersalaman. Disitulah Islam mengajarkan kita untuk kuah Islam ya persaudaraan makanya monggo jamaah sami ditingkatakan di budaya akan dosane sak dosa dosane sing dilakoni manusia khususnya wong Islam nggih menika wong sing siji nih agama Islam tapi gak gelem sholat sang kepindo nih gelem sholat kan yo sregep maksiat mriki yang apa mboten Oh, hmm. dadene sholat wae mendem judi. Eh nggih. Hmm, Ini kentok Saya Sing ketelu yo sholat yang dapat jek gak gelem sholat berjamaah. Bang Ro mati barokai berpengajian mudah-mudahan datang desa mriki jamaah semuanya di tingkat ditingkatake mejeng musola kabeh kebak memur kanthi salat jamaah ora oh, mung nalika sasi Ramadan pro Allahumma amin karena salat berjamaah sebagai pemicu pemedi budaya akan dosane sak dosa-dosane sing dilakoni menungso khususnya wong Islam di menika wong sing siji ngakune agama Islam tapi gak gelem salat sing nih gelem salat neng yo sregep maksiat mriki enten apa mboten Tentunya sholat mau mendem judi, enggak, ini kentok kui. Sing ketelu yo ya sholat omah cedapat jene gak gelem sholat berjamaah. Pramila mati barokah berpengajian mudah-mudahan datang di mriki jamaah semuanya ditingkatake masjid musala kabeh keblak makmur kanthi sholat jamaah orang oh, mau nalika sasi Ramadan Pro Allahumma amin karena sholat berjamaah sebagai pemicu pemersatu bagi kita semua zaman sekarang persatuan dan juga kesatuan itu penting perbedaan nari sholat jamaah semuanya dihilangkan pancen semuanya berbeda Nah, nang andone berbeda tapi semua di hadapan Allah sama. Yang membedakan hanyalah iman dan juga takwa, takwanya. Makanya sholat jamaah agar kita semuanya hidupnya aman, tenang dan damai, rukun ayam lan terang Allahumma. Perbedaan satu hal yang wajar, tapi perbedaan jangan jadikan sebagai pemicu perpecahan, tapi jadikan sebagai pemicu persatuan dan juga kesatuan bersama esas perbedaan jika bersama dengan adik saya kembali mengadakan Quran Yoga Novansyah Abrori Bapak Bupati kalau ingin maju, adil dan makmur, badatun thayyibatun warabun ghafur, marilah semuanya saja mulai dari rakyat sampai pejabatnya. Marilah kita bersatu. Bisa bersatulah esas sekretarismannya nih F minor. F minor, you. Ya? adakan ketenaran Musliman juga batilan hayo Bersatu padu hayo Dan seirama hayo Seiman sejalan Berpedoman pada Quran Mari galang persatuan Berpedoman pada Quran Mari galang persatuan persatuan dan kesatuan marilah kita jaga mendekati pilkada boleh kita berbeda tetapi marilah persatuan kesatuan marilah tetap kita jaga kita kedepankan kerukunan walau berbeda pendapat jangan sampai kita menjadi pengkhianat jangan mengorbankan persatuan dan juga kesatuan boleh berbeda tapi marilah kita semuanya ini membangun Cilacap ini bersama-sama. Ojo goro-goro partai persatuan jadi cerai berai. Ojo goro-goro jabatan teman menjadi lawan, lawan menjadi teman. Ojo goro-goro wedoan karo tonggo bacok-bacokan. gih Didoi mereka kumpul kebo didoi ikut dosa. rusak larangan yang gomo ne monggo ne duwe rumah tangga nek pengen ayam tentrem ibarat jangan terong aja diuntir-untir mundak warnane biru Bojone wong aja dipikir nang awak mare kuru, nggih. Pengen ayem lan tentrem ki rumah tanggane dijogo, duwe bojo dhewe rasang lirik bojone liya, liyane, sebab dengan duwe bojo dhewe nglirik bojo liyane engko sing dadi akhire batok-batok. Kacau anaknya salah pak paham. Marilah kita jaga desa ini dengan memperat persatuan dan juga kesatuan. Dengan Isra Miraj kita tingkatkan ibadah kita, terutama sholat kita. Kita teguhkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang yang kelak mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yaumil qiyamah Allahumma Amin ya rabbal alamin eh, dirgahayu 62 tahun Indonesia merdeka. Merdeka! Merdeka! Merdekai tangannya diangkat. Naik. Hmm, Yo, merdeka pentelu tangannya diangkat KP, sopo tangannya gak diangkat berarti gak cinta Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! ada kesalahan Trisma mohon maaf terutama kepada Bapak Bupati, Bapak Bupati kalau Trisma ada kesalahan dalam berucap Trisma mohon maaf yang sehat-sehatnya sefasnya ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh